بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قال فاعلم أنه لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه وذريته ومن هداه الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى لقاء الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله أما بعد yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama Para muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang mana pada malam ini kembali mengumpulkan kita di majlis yang penuh berkah dan rahmatnya ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Al-hikmatus sabi'ah wal arba'un min al-hikamil adha'iyah qala al-imam Ahmad ibn Ataillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Hikmah yang ke-47 dari hikam Berkata Imam Ahmad bin Atta'illah asakan dari rahimahullah. La tatruki zikra li'adami hudurika ma'allah fihi. Lianna ghaflataka an wujudi zikrihi ashaddu min ghaflatika fi wujudi zikrihi Fa'asa an yarfa'aka min zikrin ma'a wujudi ghaflatin ila zikrin ma'a wujudi yaqazatin wa min zikrin ma'a wujudi yaqazatin ila zikrin ma'a wujudi hudur wa min zikrin ma'a wujudi hudur ila zikrin ma'a ghaibati amma siwal madhkur wa ma dhalika 'ala Allah bi aziz yang artinya janganlah kamu meninggalkan zikir. Janganlah kamu meninggalkan zikir dengan alasan karena tidak hadir engkau beserta Allah pada zikir itu. Maksudnya bahwa orang ini kada berzikir dengan alasan ujarnya aku kada kawa jua khusuk berzikir itu kada kawa jua ujarnya hatiku itu hadir jadi aku kada usaha berzikir nah jangan seperti itu la tatruki zikra li adami hudurika ma karena lupanya engkau dari ketiadaan zikir lebih bersangatan dari lupanya engkau pada adanya zikir. Kalau hati kita lalai, mulut kita kada berzikir itu lebih sangat lebih sangat kada baiknya daripada mulut berzikir, hati lalai. Nah, kedua-duanya mulut kada berzikir, hati lupa. Itu lebih kada baik daripada mulut berzikir tapi hati hatinya lupa. Nah. nah jadi teruskanlah berzikir kepada Allah walaupun hati dalam keadaan lalai. Walaupun hati kita ingat kepada dunia, walaupun hati kita ingat kepada usaha, tetapi mulut kita ini hendaknya jangan eh, jangan tidak berzikir. Maka barangkali bahwa Allah mengangkat engkau dari zikir yang disertai lalai tadi kepada zikir yang disertai jaga siapa tahu karena karancakan eh, nah, ini berzikir dengan hati yang lalai tadi siapa tahu berkat ucapan-ucapan zikirnya itu diangkat Tuhan dia menjadi mulut berzikir hatinya jaga siapa tahu akan datang kayaknya satu saat berkat mulutnya berzikir nah hatinya pun dibangunkan oleh Allah dan dari zikir serta adanya jaga adanya bangun kepada zikir serta adanya hubur dari mulut berzikir hati yang jaga dinaikkan lagi oleh Allah kepada mulut berzikir hatinya hubur wa min zikrin ma'a wujudi hudurin ila zikri ma'a ila, ila zikrin ma'a ghaibati amma siwal mazkur dan dinaikkan lagi oleh Allah dari zikir mulutnya serta hadir hatinya dinaikkan kepada zikir serta gaib dari selain yang disebutnya Allah Subhanahu wa taala. Wa madzalika 'ala Allah bi aziz dan yang demikian itu tidaklah sulit bagi Allah. Orang yang dulunya hanya berzikir mulut seribu sehari mengamalkan zikir la ilaha illallah atau apa zikirnya padahal hatinya kemana-mana berkat itu satu saat kayaknya diangkat oleh Allah kepada zikir hatinya jaga satu saat lagi diangkat oleh Allah kepada zikir hatinya hadir diangkat lagi oleh Allah kepada zikir hatinya gaib hatinya tidak ada lagi yang diingatnya selain Allah Subhanahu wa taala dan mengangkat seseorang dari yang rendah kepada derajat yang tinggi tadi tidaklah sulit bagi Allah Subhanahu wa taala nah, para muhibbin rahimakumullah jadi artinya jangan kita kada berzikir kepada Allah jangan menunggu hati lapang ini aku berzikir hati kada karuan jua nah tambah kada karuan lagi nah, jadi jangan jadi alasan hati kada karuan jangan alasan karena pikiran banyak lalu kada berzikir biarlah berzikir mulut walaupun hati kemana-mana para muhibbin rahimakumullah Lafzu zikrin itu yashmalul Quran al-Karim wa tasbiha wa tahmida wa takbira wa salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam wal istighfara wa qawla Allah Allah wa tahlila la ilaha illallah wa ghairaha minal kalimati tayyibat pengertian zikir itu mencakup Al-Quran mencakup Al-Quran. Bacalah Quran walaupun hati kita kemana? Ke usaha, ke keluarga. Jangan kadang membaca Quran karena alasan hati lagi sibuk, jangan. baca Quran, misalnya sehari sekian lembar, jadikan itu wirid dan jangan menunggu hati yang lapang. tasbih subhanallah zikir juga ngarannya alhamdulillah zikir juga Allahu akbar itu zikir juga salawat kepada nabi termasuk zikir juga istighfar astaghfirullah itu zikir juga Allah Allah zikir juga la ilaha illallah zikir juga dan yang lain-lainnya hasbunallah wa ni'mal wakil zikir juga la haula wa la quwata illa billah zikir juga banyak nangaran zikir itu wa afdaluha 'alal murid az-zikru bila ilaha illallah ay al iktharu min la ilaha illallah dan bermula yang paling abdal bagi seorang murid Arti murid di sini adalah seorang salik. Hmm. Yang paling abdal bagi seorang salik bagi seorang yang berjalan menuju kepada keridaan Allah yang paling abdal bagi dia itu adalah memperbanyak la ilaha illallah li'annaha abdalul azkar wa ashalu turuq ilallah wa aqrabuha ilal usul karena la ilaha illallah itu paling abdal zikir-zikir paling mudah jalan menuju kepada Allah dan paling dekat untuk sampai ke hadirat Allah semua an zikir itu membawa kita kepada kedekatan dengan Allah. Tetapi kalau la ilaha illallah ini cepat, mudah, lakas. Jadi andai kata kita membaca salawat, membaca Quran, istighfar, tasbih, itu tetap berjalan sebagaimana mestinya. Namun yang terbanyak porsinya itu adalah la ilaha illallah misalnya salawat 100 sehari istighfar 100 sehari apalagi yang tasbih 100 sehari kalau la ilaha illallah itu mesti 1000 sehari nah, karena itu yang paling cepat menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda abdalu dzikri la ilaha illallah. Nabi sudah mengatakan paling abdal zikir itu la ilaha illallah. Yang paling abdal ini yang kita perbanyak. Beliau lagi bersabda jaddidu imanakum aktsiru min qauli la ilaha illallah. Ujar Nabi kita perbaharui iman kamu artinya hanyari iman kan kalawasan iman ini bisa buruk disuruh nabi iman ini selalu dihanyari nah diperbaharui iman itu dengan memperbanyak la ilaha illallah jadi kalau kita banyak la ilaha illallah itu iman kita selalu baru nah, selalu baru bila baru itu samuaan baik buruk ya lawas itu samuan kada baik parusak segala macam ngarinya lawas nih itu jadi supaya iman kita ini selalu baru nah itu zikirnya perbanyak la ilaha illallah para muhibbin rahimakumullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang menunjukkan tentang keutamaan la ilaha illallah ini man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah ya, siapa-siapa ujar Nabi di akhir hayatnya itu mampu mengucap la ilaha illallah masuk surga arti masuk surga ini masuk surga yang langsung hmm, kada masuk surga nang masuk ke neraka bedulu kada asal akhir hayat kita la ilaha illallah kadada istighfar kadada alhamdulillah kadada Allahu akbar jadi kalau kita pilih kalimat yang penutup hidup itu la ilaha illallah Nah bagaimana caranya supaya kita bisa akhir hayat itu mengucap la ilaha illallah? Para ulama mengatakan sejak sihat sejak bugar perbanyak la ilaha illallah kalau lagi sihat lagi lapang kada tapi kawa mengucap la ilaha illallah apalagi waktu sakaratul maut itu waktu sihat awak nyaman kada tapi kawa mengucap la ilaha illallah itu apalagi kena waktu menghadap Israel itu makin berat lagi Orang yang banyak zikir pun belum tentu bisa di akhir hayat itu mengucap la ilaha illallah. Apalagi nang kada banyak zikir. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ujar Nabi, orang nang hendak mati itu, nang sakarat itu, ucapakan, nah, lajari La ilaha illallah. Kada menyuruh Nabi orang hendak mati itu suruh bertubat kada. Orang hendak mati suruh baca salawat kada. Tapi ujar Nabi orang hendak mati itu bacakan la ilaha illallah. Karena ini paling abdal zikir. Para muhibbin rahimakumullah Sayyidina Ali karramallahu wajhah beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyu turuq aqrab ilallah wa ashaluha ala ibadillah wa afdaluha indallah?" Wahai Rasulullah, apa jua jalan yang paling dekat kepada Allah? Ini jalan kepada Allah ini banyak banyak jalan kepada Allah sebilangan napas-napas kita. Nah, cuma jalan apa wahai Rasulullah yang paling dekat kepada Allah? Jalan yang paling mudah atas hamba-hamba Allah dan yang paling abdal di sisi Allah. Faqala ya Ali alaika bidawami dzikrillah. Ujar Nabi wahai Ali lazimi kali berzikir kepada Allah. Orang yang selalu berzikir kepada Allah itulah jalan yang paling mudah, jalan yang paling cepat menuju kepada Allah. Qala kaifa azkuru ya Rasulullah? Bagaimana ulun berzikir wahai Rasulullah? Kan zikir banyak. Nah, zikirnya? Faqala ujar Nabi kita Ghammit aynaika wasma' minni thalatha marrat Thumma qul mislaha wa ana asma' Wahai Ali Aku melajari ikam zikirnya Zikir yang paling cepat Zikir yang paling mudah Dan paling abdal di sisi Allah Pejamkan matamu Dengarkan daripadaku tiga kali Kemudian kata olehmu seumpamanya dan aku mendengar maka Rasulullah SAW beliau mengata la ilaha illallah dalam keadaan memejamkan mata tiga kali dan kemudian dikata oleh Sayyidina Ali seperti demikian pula la ilaha illallah tiga kali nah ini sudah menunjukkan bahwa zikir itu yang paling baik kita perbanyak yang paling baik kita kekali adalah la ilaha illallah tadi. Qala Ibnu Abbas makna la ilaha illallah la nafi' wa la dharra wa la mu'izza wa la mudhilla wa la mu'tiya wa la mani' illallah. La ilaha illallah itu apa artinya sehingga menjadikan dia zikir yang paling utama. Jangan lagi la ilaha illallah itu diartikan dengan tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah. Itu zikir orang hanya berislam. Orang hanya berislam kan? Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang disembah sebenarnya selain Allah. Ini orang muallab. Kalau kita sudah puluhan tahun Islam, kadang macam itu lagi artinya. Jangan jadi bau berumuran Kenapa arti la ilaha illallah tiada Tuhan yang disembah selain Allah? Jangan lagi itu artinya. Ibnu Abbas mengata, la ilaha illallah itu artinya la nafi'a wa la dharra. Tidak ada yang memberi manfaat. Tidak ada yang memudaratkan. Wala mu'izza wala mudhilla, tidak ada yang memuliakan, tidak ada yang menghinakan wala mu'tiya wala mani'a dan tidak ada yang memberi dan tidak ada yang mencegah illallah kecuali Allah. Nah, itu artinya la ilaha illallah. Jadi waktu kita mengucapkan di mulut kita la ilaha illallah di hati kita ini meyakini bahwa tidak ada yang memberi manfaat tidak ada yang memudaratkan kecuali Allah tidak ada yang memuliakan menghinakan kecuali Allah tidak ada yang memberi tidak ada yang mencegah kecuali Allah nah itu yang dalam hati kita yang bermain waktu kita mengucap la ilaha illallah tadi para muhibbin rahimakumullah la tatruki dzikra li adami hudurika ma Allah fihi wa dzalika asbabin Jangan kau tinggalkan zikir karena merasa tidak bisa hadir hati. Jangan kau tinggalkan zikir walaupun hati lupa kepada Allah karena ada tiga sebab. Kenapa sebabnya kita disuruh berzikir walaupun hati lupa? Walaupun hati ingat dunia, tapi mulut jangan putus berzikir. Pertama sebabnya inna fi dzikril lisani ikbalan ala Allah bi ba'di jawarihi wa bin kita'il lisan anhu ghaflatun wa i'radun anhum bil kulliyah. Kalau kita berzikir lisan hati kada hati kada Berarti ada di anggota tubuh kita ini satu yang menyebut Allah. Yaitu lisan. Kalaunya perai, maka seluruh tubuh kita kada ada yang menyebut Allah. Jadi biarpun hati kita lupa, lalai, tetap mulut kita zikir. Supaya ada bagian tubuh ini yang ingat kepada Allah. Nah, satu itu. Yang kedua, inna fi dzikril lisan tazyin jarihatin min jawarihi <clears throat> bila ibadah. Bahwa zikir lisan itu menghiasi anggota dari anggota-anggota tubuhnya dengan ibadah. Yang ketiga, ini yang dimaksud oleh pengarang tadi, inna fi dzikril lisan ta'arrudan linafahatin rabbaniyah min sya'niha ayyakuna sababan liyaqadhatil summa hudurihi sababan liyaqadhatil qalbi summa hudurihi summa ghaibatihi amma siwallahi ta'ala bahwa kita berzikir lisan ingat ke hati kadakah pokoknya aku seribu sehari yang pikiran tenang gak pikiran kada, pokoknya aku zikir tu la ilaha illallah seribu sehari nah itu adalah merupakan mananai nah, bahasa kitanya mananai pemberian Tuhan yang satu saat nanti itu bisa membawa kepada zikir mulut hati ya hati ya itu macam apa di mulut la ilaha illallah di hati la ilaha illallah itu sudah bangun ngarannya hati La ilaha illallah. Di hati mengiringi juga la ilah. Nah, itu sudah bangun. Ini ada kemajuan daripada yang pertama mulut la ilaha illallah hati kemana-mana. Nah, bila sudah hati kita yakazah itu kita ada harapan dinaikkan oleh Allah kepada zikir mulut tapi hati hadir. Nah, hati hadir itu macam apa? Mulut kita la ilaha illallah, tapi hati kayak tadi tidak ada yang memberi manfaat kecuali Allah tidak ada yang memudaratkan kecuali Allah tidak ada yang memuliakan kecuali Allah tidak ada yang menghinakan kecuali Allah tidak ada yang memberi kecuali Allah tidak ada yang mencegah kecuali Allah nah kalau di mulut kita la ilaha illallah hati bisa seperti itu itu ngarannya hudur sudah masuknya Nah kalau sudah kita bisa hudur macam tadi, kita ada harapan naik lagi. Nah, mulut kita berzikir, tapi kita kadang merasakan kita yang berzikir. Nah, ibarat di kiau orang, kita kadang menghirani lagi karena sedang asiknya dengan dengan zikir itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi zikir yang paling baik untuk kita perbanyak adalah la ilaha illallah tadi. Nah, dalam kesempatan ini <clears throat> ulun akan nah, meijazahkan zikir la ilaha illallah ini secara umum sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah tadi. Nah, jadi caranya itu adalah memejamkan mata. Lalu ulun berzikir tiga kali. Habis itu hanya jamaah sekalian menyambung tiga kali. Nah, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Jadi memejamkan mata tuh mulai mulai ulun la ilaha illallah itu sudah pejam mata sampai kita tuntung menyahut la ilaha illallah. Jadi tiga kali dahulu, nah hanya kena disambung tiga kali. الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله zikir la ilaha illallah dengan cara seperti tadi ulun mengambil ijazah kepada Abah Ulun Syekh Ahmad Mughni bin Ismail beliau mengambil dari guru Sidin Said Muhammad Amin Al-Qutbi dari guru beliau Syekh Umar Hamdan Al-Mahrazi dari guru beliau Syekh Al-Ustaz Fali Al-Zahiri dari guru beliau abdul Abbas Al-Araisi dari guru beliau abdul Qasim Al-Wazir dari guru beliau Ahmad bin Muhammad bin Abdul Kabir dari guru beliau Abdul Mahasin Yusuf Al-Wasi dari guru beliau Abdurrahman Al-Magzub dari guru beliau Ali Asan Haji dari guru beliau Ibrahim Al-Paham dari guru beliau Ahmad Zarruq dari guru beliau Ahmad bin Uqbah Al-Hadrami dari guru beliau Syekh Yahya bin Ahmad Al-Qadiri Al syarif dari guru beliau Ali bin Muhammad Wafa dari orang tua beliau Muhammad Wafa, dari guru beliau Abi Sulaiman Al-Bakhili, dari guru beliau At-Taj Ahmad bin Atta'illah As-Sakandari, dari guru beliau Abil Abbas Al-Mursi, dari guru beliau Al-Imam Abil Hasan As-Sadili, dari guru beliau Abdus Salam bin Masis, dari guru beliau Abdurrahman Al-Attar Al-Madani, dari guru beliau Taqiyuddin Al-Fuqayyir Al-Madani, dari guru beliau Ahmad bin Buna, dari guru beliau Abi Marjan Al-Ghawth Al-Maghribi dari guru beliau Ibni Hirzihim dari guru beliau Imam Abdul Qadir Al-Jilani dari guru beliau Abi Sa'id Al-Mubarak dari guru beliau Ali Al-Hukara dari guru beliau Abil Faraj At-Tarrasusi dari guru beliau Abil Padli Abdul Wahid At-Tamimi dari guru beliau Abi Bakar Ashibli, dari guru beliau Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, dari guru beliau As-Sari As-Sakati, dari guru beliau Ma'ruf Al-Karhi, dari guru beliau Daud Al tai dari guru beliau Habib Al-Ajami, dari guru beliau Al-Imam Al-Hasanil Basri, dari guru beliau Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari guru beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil daripada Jibril alaihi salam dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala.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 بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتم فيا الرجل منه شبادا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم